Satu, martabatul ilm meyakini bahwa semua perkara berada dalam lingkup ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, martabatul kitabah bahwa segala perkara telah tertulis dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, martabatul masyiah. Bahwa segala perkara yang terjadi berdasarkan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir martabatu al-khalaq bahwa apa yang terjadi dan semua yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan kita termasuk perbuatan kita namun yang harus difahami pula adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi makhluk ini bagi manusia al-masyiah wal iradah Allah menciptakan untuk kita kehendak dan keinginan kita bisa mengenal yang baik dan kita bisa mengamalkannya sesuai dengan kehendak kita dan pilihan kita. Sebagaimana kita tahu perkara-perkara yang jelek dan kita bisa meninggalkannya dengan kehendak dan pilihan kita. Jadi barakallahu fikum surga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya bukan semata-mata karena alasan takdir akan tetapi Allah kaitkan untuk mendapatkan surga dan terhindar dari neraka itu terkait dengan amalan oleh karena itu dalil yang belum kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-72 Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun ay bisababil amal karena sebab amalan kalian. Ba di sini pada kalimat bima kuntum ta'malun ini ba sababiyah bahwa kita mendapatkan jannah semoga Allah menjadikan kita bagian darinya karena sebab amalan bukan semata-mata karena takdir Allah subhanahu wa taala oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan kepada para sahabat tentang takdir berjalannya takdir dan telah keringnya lembar catatan takdir mereka menyatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal tidakkah kita bersandar saja ya Rasul kepada catatan takdir kita dan kita meninggalkan amalan. Tidak usah beramal. Qalala, tidak kata Rasulullah. I'malu, beramal kalian. Fakullun muyassarul lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan atas apa yang dia diciptakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra." Fa amman man a'ta, siapa yang memberi, berinfak, bersedekah, wattaqa dan dia bertakwa wasaddaqa bil husna dan membenarkan al husna mengimani al jannah beriman kepada surga karena al husna itu tafsirnya adalah al jannah tafsirnya adalah al jannah surga Allah Subhanahu wa taala fasanuyassiruhu lil yusra maka akan kami mudahkan dia kepada jalan-jalan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, siapa yang bakhil dan dia merasa cukup terhadap dirinya wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan al-husna yakni mendustakan al-jannah fasanu yassiruhu lil usra akan kami mudahkan dia kepada sesuatu yang sulit yang akan mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah di sini barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang dia akan Allah masukkan ke dalam surganya dikaitkan dengan amalan aqta wattaqa wasaddaqa bil husna maka Allah akan mudahkan jalannya Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan ahli surga sehingga di sini perlu dibangun husnudzan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala perlu saya jelaskan tentang ada hadis yang insya Allah sering kita dengarkan hadis yang datang dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha ada salah seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalannya penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta fayasbiqu alaihi alkitab lalu dia didahului oleh alkitab catatannya fayamalu bi amali ahli annar dia beramal dengan amalan penduduk neraka maka dia pun masuk ke dalam neraka sebaliknya kata Rasulullah wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta maka dia didahului catatannya lalu beramal dengan amalan penduduk surga dan masuk ke dalam surga Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah menjelaskan dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah bahwa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Inna ahadakum la ya'malu amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' Seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta yang dimaksud adalah tidak ada jarak antara dirinya dengannya. Ini bukan dirinya dengan surga. Bahwa amalannya sudah sangat dekat dengan surga. Jaraknya tinggal satu hasta. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sampai ketika benar-benar sudah dekat ajalnya. Sangat dekat. Hanya tinggal satu hasta. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dia pun masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas wa min ahli nar. Ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga sebatas yang nampak dalam pandangan manusia secara zahir dia beramal dengan amalan penduduk surga tapi sebenarnya dia termasuk dari ahlul nar kenapa demikian syekh mengingatkan agar tidak ada seorang pun barakallahu fikum yang berprasangka buruk kepada Allah sehingga siapapun di antara kita yang dia berusaha beramal saleh membangun keikhlasan dalam dirinya berupaya menyesuaikan amalannya dengan petunjuk dan bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan menyanyiakan dan menghinakannya selama-lamanya Allah tidak akan menyanyiakan amalan itu Sebagaimana dalil yang lain juga menunjukkan manjahadafina la fina dahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan al Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang salah satu keutamaan berjalan pergi mencari ilmu. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh meniti satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan ini untuk kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan ini untuk kita yang disebutkan fasanuyassiruhu lil yusra. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang besar Sebagaimana di sisi lain Allah menyatakan dalam hadis Qudsi, Ana inda zanni abdi bi, aku berada pada prasangka hambaku kepadaku. Berharaplah kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita termasuk bagian dari ahlul jannah. Kenapa? Allah mudahkan jalan itu bagi kita. Allah lapangkan jalan itu untuk kita. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di sana disebutkan hadis ketika Rasulullah menyatakan lan yadkhulal jannata ahadun amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Bak di sini dijelaskan para ulama lil iwab sebagai ganti atau nilai tukar. Maka kalau amalan kita dijadikan sebagai ganti rugi atau nilai tukar dan nilai beli surga Allah Subhanahu wa taala maka tidak sama sekali. Amalan kita tidak ada satu pun yang mencukupi. Amalan kita tidak ada yang sebanding untuk membeli surga Allah. Oleh karena itu para sahabat bertanya kepada Nabi ketika Rasul menyatakan lan yadkhula ahadun al jannata bi amali qalu wala anta ya Rasulullah tidak pula engkau ya Rasul qala wala ana tidak pula aku illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl akan tetapi dengan apa kita bisa meraih fadilah dan rahmat Allah yang alimamun Nawawi memberikan menyebutkan sebuah bab lan yadkhula ahadun al bi'amali walakin bi tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya tetapi disebabkan rahmat Allah. Pertanyaannya adalah dengan apa kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya dengan amalan. Oleh karena itu barakallahu fikum Ketika sahabat Mu'ad ibni Jabal datang bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar. Ya Rasul kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala laqad sa'alta an azim, engkau telah bertanya tentang perkara besar wa innahu layasirun ala man Allah taala alaih dan itu mudah mudah untuk mendapatkan surga dan terhindar dari neraka bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan mafhum mukhalafahnya pemahaman terbaliknya orang yang tidak Allah mudahkan orang yang tidak Allah bantu yang tidak Allah berikan taufik maka akan sulit baginya mendapatkan surga Allah azza wa jalla Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sekian banyak amalan-amalan termasuk yang pertama kali disebutkan adalah lima rukun Islam. Mudah mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana mudah juga mendapatkan neraka bagi yang Allah mudahkan jalan kepadanya. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutkan sebuah contoh terkait hadis Abdullah Ibni Mas'ud yang kita gambarkan tadi sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta. Kisah ketika terjadi dalam, dalam satu peperangan Rasulullah ada seorang laki-laki yang luar biasa. Kegigihannya menerobos masuk di tengah-tengah pasukan musuh, tebas sana, tebas sini. Sampai-sampai para sahabat tercengang melihatnya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, huwa min ahlin nar. Orang ini termasuk penduduk neraka. Kaget, kok bisa? Amalan yang dia lakukan ini jihad fi sabilillah. Yang Rasulullah menyatakan al jannatu tahta zilalis suyuf. Surga berada di bawah kilatan-kilatan pedang. Dengan semangat gigih yang luar biasa. Pembelaan kepada Islam tapi demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan huwa min ahlin nar. Maka seorang sahabat kemudian mengambil inisiatif untuk terus melihat dan mengintainya. Kira-kira apa gerangan dengan orang ini? Ternyata di satu waktu dia terluka dan tidak sabar untuk menanggung rasa sakit yang ia derita maka ia pun kemudian menanamkan pedangnya di tanah dengan ujung yang tajam diarahkan pada dirinya kemudian dia menjatuhkan dirinya bunuh diri dan mati maka orang tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat tadi Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa kata Rasulullah? Aku telah mengintai orang yang engkau katakan ya Rasul huwa min ahlin nar, ternyata begini, begini, begini. Enak. Eh, contoh yang lain pada contoh yang kedua ada seorang yang barakallahu fikum beramal dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan ajalnya kecuali satu hasta ternyata dia beramal dengan amalannya ahlul jannah maka masuk ke dalam surga. Seorang yang bernama Al-Usairam bin Abdul Ashhal Al-Ansari ini orang luar biasa permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin luar biasa ternyata ketika pecah perang Uhud maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan iman ke dalam hati sahabat ini Kemudian dia berperang sampai mati. Nah, sebelum itu ketika dia masih belum menghembuskan nafasnya, berada dalam deretan orang-orang yang terluka, para sahabat menjumpainya, "Loh, kok di sini?" Maka mereka bertanya, "Barakallahu fikum, apakah apa yang gerangan yang menyebabkan kau datang ke tempat ini?" Apakah karena ingin membela Islam atau engkau simpati kepada kaummu? Maka dia menyatakan mengucapkan dua kalimat syahadah bahkan ragbatun fil Islam karena keinginan terhadap Islam dan dia menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum dari sini nampak dalam hadis-hadis dan yang sedikit yang telah kita sebutkan dan juga ayat yang telah kita bacakan bahwasanya takdir itu ada sebabnya takdir itu ada sebabnya jadi bukan semata-mata bersandar kepada takdir kemudian tidak mau menempuh dan menjalani sebabnya sebagaimana disebutkan bahwa nikah itu sebab untuk mendapatkan anak. Saya pengen anak, tapi tidak mau menikah. Terus gimana caranya? Anak keluar dari punggungmu? Tidak bisa. Nah, sebagaimana disebutkan tentang seorang kepala negara di suatu negara, dia membolehkan naam atau dia memenjarakan orang-orang yang terjatuh ke dalam praktek LGBT atau e, perkawinan sesama lelaki dan dia memberikan satu jaminan bahwa saya pasti akan mengeluarkan mereka dari penjara kalau mereka bisa mereka bisa melahirkan anak. Nah, kalau mereka bisa melahirkan melahirkan anak. Nah. Sebagaimana pula barakallahu fikum biji-bijian akan menjadi sebab tumbuhnya tanaman. Maka demikian pula amal saleh akan menjadi sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan seputar takdir, kita akan berlanjut kepada pembahasan iman. Di antara akidah yang benar yang wajib diyakini setiap muslim adalah bahwa iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Ini definisi iman. Qaulun bil lisan diucapkan dengan lisan. Mengucapkan dua kalimat syahadah. Wa Wa'tiqadun bil qalbi diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarih dan diamalkan dengan anggota badan. Yazidu wa yanqus iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi taatir rahman bertambah dengan taat kepada Allah wa yanqusu bi taati syaitan dan akan berkurang dengan mempaati syaitan. Ini definisi al-iman. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan termasuk ijma' di kalangan sahabat, para tabi'in dan yang setelah mereka dari para ulama yang kami jumpai kata beliau, mereka menyatakan al-iman qaulun wa amalun wa niyatun. Dan tidak mencukupi salah satu dari ketiganya, harus terpenuhi secara lengkap. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Dan termasuk pula barakallahu fikum yang menjadi ciri khas yang sangat menonjol dari tu ahli sunnati wal jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang yang membedakan mereka dengan akidatul murjiah akidah dan fahamnya al murjiah yang mereka tidak meyakini ziyadatul iman wa nuqsanuhu bertambah dan berkurangnya iman Kata murji'ah, orang kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, imannya tidak akan pernah turun. Apapun yang dia perbuat, segala macam bentuk kemaksiatan hatta kekufuran, biar kekufuran sekalipun yang dia perbuat tidak akan pernah menyebabkan imannya berkurang. Ini akidah tuh al-murji'ah. Namun ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan iman bisa tergerus sampai habis. Hilang sama sekali. Tentunya mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersandar kepada Alkitab dan As-Sunnah, kepada Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun akidah dan keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 173 Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka Ada orang-orang yang diutus Abu Sufyan setelah pecahnya perang Uhud dengan kekalahan telak pada akhirnya dalam barisan kaum muslimin maka Abu Sufyan kembali menebarkan teror dengan mengirim mengirim seseorang mengirim seseorang untuk menakut-nakuti Rasulullah dan para sahabat. Bahwasanya mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian kembali Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum. Mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian kembali. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Namun ucapan itu semakin menambah keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menetapkan tentang ziyadatul iman, bertambahnya keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu lanjutannya apa? Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zadathum imana menambah iman mereka wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mereka bertawakal. Demikian pula dalam suratul Ahzab ayat yang ke-22 Allah katakan ini terkait dengan perang Ahzab raal mu'minuna al ahzaba qalu قالوا ma wa'adana Allah wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما tatkala kaum mukminin melihat al-ahzab kumpulan sekian banyak pasukan sekutu mereka menyatakan inilah yang pernah Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami dan telah benar Allah dan Rasulnya maka tidak menambah atas diri mereka kecuali iman dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari as-sunnah dari hadis disebutkan dalam as-sahihain dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada para wanita dan beliau berkata kepada mereka ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubbi rajulil hazim min ihdakunna aku tidak pernah melihat Orang yang kurang agama dan kurang akalnya, yang kurang agama, nah kurang akalnya dan kurang agamanya, ini lebih mampu menghilangkan akal orang yang paling cerdas sekalipun dari kaum laki-laki dibandingkan kalian. Maksudnya, lelaki manapun, secerdas apapun dia, tidak ada yang sanggup untuk menjadikan mereka bertekuk lutut. Sekuat apapun fisiknya, Masya Allah, luar biasa. Gagah berani. Pendekar, pendek-pendek kekar. Tapi bisa bertekuk lutut. Yang paling mampu untuk menjadikan dia bertekuk lutut adalah naqisatu aklin wajib orang yang kurang akal dan kurang agamanya yaitu wanita yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan minan nisa Aku tidak meninggalkan suatu ujian yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki selain daripada fitnah ujiannya wanita. Rasul juga menyatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Bertakwa tentang urusan dunia dan wanita. Sebenarnya wanita bagian dari kategori dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya secara terpisah? Karena memang menyebutkan betapa luar biasa wanita itu. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali menghancurkan Bani Israel adalah urusan wanita. Maka disebutkan barakallahu fikum. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang agama. Agama di sini maksudnya kaitannya dengan iman. Imannya kurang. Nah, sebagaimana pula Tatkala Rasulullah menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini menggunakan isim tafdil, akmal yang paling sempurna. Iman yang paling sempurna. Menunjukkan kalimat akmal di sini paling sempurna Berarti iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya sekian, ada yang di atasnya, di atasnya, ada yang di bawahnya, ada yang sangat parah. Tingkatan paling bawah. Siapa yang paling sempurna imannya? Yang paling baik akhlaknya. Ini juga menjelaskan di antara salah satunya tentang fadilah keutamaan akhlak yang baik. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menggunakan adatu hasr innama, seakan-akan tidak ada tugas lain yang diemban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi perhatian masalah akhlak. Loh katanya tauhid yang paling tinggi, yang paling agung. Ainaam. Kalimat akhlak ini kalimat yang jami'un mani' yang cakupannya luas. Bukan sekedar akhlak eh, Barakallahu fikum kalau bicara kelihatan sopan, kalau berjalan menunduk-nunduk, itu bukan akhlak yang baik malah kalau sampai ngesot-ngesot berjalannya. Ya. Akhlak di sini cakupannya luas, akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, suami istri, kepada tetangga non muslim, kepada pemimpin, kepada Quran terus banyak akhlak itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ya Rasulullah Siapa yang paling dekat tempat duduknya denganmu di surga? Kata Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Sekali lagi, ausi nafsi wa iyyakum jami'an bihusnil khuluq. Ana wasiatkan kepada diri ana secara khusus dan para hadirin untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Demikian pula dalam perkara dakwah, dalam pendidikan, dalam tarbiyah, akhlak ini menduduki posisi yang sangat penting. Bahkan kalau kita dakwah kepada orang, ngajak orang, terkadang orang-orang awam itu tidak peduli dalilnya apa, kamu baca Quran apa hadis, kalau sudah nampak akhlaknya baik, kelihatan secara zahir, orang mudah nerima. Tapi duhai sekiranya di samping dakwah itu memang benar-benar kokoh di atas ilmu, yang Allah Subhanahu wa taala katakan perintahkan kepada nabinya qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani dakwah harus tegak di atas ilmu tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasulnya ud'u ila sabili rabbika bil bil hikmah dengan cara hikmah termasuk diantaranya adalah dengan cara akhlak yang baik Asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak sanggup maka ia, ia ingkari dengan lisannya Fa illam yastati fa biqalbi kalau tidak sanggup maka ingkari kemungkaran dengan hatinya. Hatinya mengingkari. Tapi pengingkaran dengan hati itu adhaful iman. Wadzalika adhaful iman. Tapi di bawah itu sudah tidak sanggup mengingkari kemungkaran dengan hati, walaysa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman dan di belakang itu setelah itu tidak ada lagi sepeser pun atau secuil pun dari iman tidak ada. Maka perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah mengingkari kemungkaran dengan tangan itu masih dikaitkan dengan al-qudrah wal istifa'ah. kemampuan dan kesanggupan takut digebukin takut dimusuhi segala macam kalau mengingkari dengan tangan kalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Lisan juga demikian masih banyak faktor-faktor yang orang kadang takut mengancam keselamatan dirinya. Tapi yang namanya mengingkari kemungkaran dengan hati itu sudah tidak dikaitkan dengan kemampuan. Semua orang sanggup. Biarpun satu batalion senjata lengkap di depan kita sudah kokangnya di ini ditarik, suruh meyakini suatu kekufuran tidak bisa dipaksa. Meskipun lisannya mengucapkan kalimat kufur, tapi hati ini tidak bisa dipaksa. Biarpun lisannya mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tidak meyakini ucapannya, karena dia dipaksa, disiksa, pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum dan mengazabnya. Seperti yang sudah sering kita ceritakan, Bagaimana kisah sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taalaan yang disiksa dengan siksaan yang keras untuk mengucapkan kalimat kekufuran berupa mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tersebar kabar di tengah-tengah para sahabat Ammar telah murtad. Maka beliau datang kepada Rasulullah dan menyampaikan udurnya. Rasul bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapati hatimu? Apa yang ada dalam hatimu saat mengucapkan kalimat itu? Ajiduhu mutmainnan bil iman. Aku mendapati hatiku tenang di atas iman. Maka Rasul menyatakan in adu faud. Kalau mereka mengulanginya, menyiksamu dan mengulangi lagi memaksamu mengucapkan kalimat itu, ya ulangi lagi tidak apa-apa sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih tetap tetap tenang di atas iman maka tidak ada dosa bagi bagi mereka.